Qala rahimahullahu taala wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah menyatakan walaqad ba'athna dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan seorang rasul seorang utusan an mereka semua menyerukan ani'budullaha hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bu tauhid dan jauhilah tinggal, tinggalkanlah tauhid tauhid itu Nah Ayat ini disebutkan dalam kitab Tauhid Alim alifnya, penulisnya rahimahullah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah dakwah seluruh para nabi dan para rasul dari mulai awalnya sampai akhirnya itu satu dakwah yang satu, menyerukan satu perkara, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menjauhi tauhid-tauhid yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah mereka dimulai dengan tauhid, dengan ibadah, dan pertujuan akhir, pertujuan akhir, supaya umat manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi tauhid tauhid yang ada. Seruan ini atau dakwah mereka ini ialah seruan kepada tauhid la ilaha illallah. Diambil dari ayat ini dari kalimat ani'budullaha wajtanibut taghut. hendak kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhilah takut-takut itu. Di mana pada kalimat tadi ada penetapan. Pada kalimat ani'budullaha. Penetapan ibadah, persembahan ibadah, menetapkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di sini juga ada peniadaan dari kalimat ibu tauhid dan jauhilah tauhid-tauhid itu yang meniadakan menjauhi tohut-tohut, dan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kandungan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah juga mengandung peniadaan dan penetapan peniadaan dari kalimat la ilaha tidak ada sesembahan meniadakan segala bentuk sesembahan segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga ada penetapan dari kalimat illallah kecuali Allah. Itu namanya penetapan, yakni menetapkan ibadah sesembahan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah. Dan ini yakni dakwah para nabi dan para rasul kepada kalimat tauhid ini la ilaha illallah menyerukan ibadah memberantas kesyirikan, tauhid tauhid. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Seperti dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana dakwah mereka dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam kepada mereka. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabiullah Nuh berkata kepada kaumnya, "Ani'budullaha wattaquhu wati'un." Nabiullah Nuh berkata kepada kaumnya, mendakwai mereka dengan kalimat ini. Ani'budullah. Henanya kalian, wahai kaumku. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wattaquh. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Wa'ati'un. Dan taatilah aku. Kata Nuh. Mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam betul-betul memulai dakwahnya dengan perkara tauhid. Memulai dakwahnya dengan perkara ibadah. Dalam keadaan beliau ini, Nabi Allah Nuh ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Allah Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya فَلَبِثَ fihim alfa sanatin illa khamsina ama Nabi Nuh ini tinggal di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun. Kurang lima puluh tahun. Sekitar sembilan ratus lima puluh tahun lamanya. Nabi Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam di tengah-tengah kaumnya. Menyerukan tentang masalah ibadah mendakwai mereka, mengajak mereka untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Nuh salatu wassalam secara khusus dikarenakan ketika itu umat manusia sudah mulai rusak akidahnya. Sudah mulai rusak tauhidnya. Terjadinya penyembahan-penyembahan patung. Penyembahan-penyembahan berhala ketika itu. Sehingga secara khusus Nabi Allah Nuh diutus kepada mereka untuk meluruskan akidah yang yang sahih. Memenul, mem, mem, membetulkan akidah mereka yang menyimpang tadi. Demikian pula para nabi-nabi yang lainnya. Para rasul-rasul yang lainnya. Juga demikian. Menyerukan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Tentang perkara tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang ucapan para nabi dan para rasul kepada masing-masing kaumnya Para nabi tadi menyatakan kepada kaumnya masing-masing, Ani abudullaha. Malakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian semuanya, wahai kaumku, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua demikian menyampaikan kalimat ini tadi kepada kaumnya masing-masing pada zamannya masing-masing menyerukan kepada kaumnya supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kaumnya bahwasanya sembahnya hak untuk mereka ialah Allah Tabaraka taala dan memberantas membasmi kesyirikan-kesyirikan yang ada. Naam. Dan secara khusus pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Imamul Hunafa, pimpinan muwahhidin, pimpinan orang-orang bertauhid. Allah kisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bagaimana Nabiullah Ibrahim dengan kencarnya mendakwakan tauhid kepada bapaknya, e, mendakwakan tauhid kepada masyarakatnya. Wah, Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim. Allah mengatakan, "Idz qala li abihi ya abati" lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka syai'a wahai ayahku kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar tidak pula bisa melihat dan tidak bisa mencukupi apapun dari kamu untukmu. Wah Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan upaya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyadarkan kaumnya dari peribadatan kepada patung-patung. Kisah ketika Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Ketika itu kaumnya pergi dan rangka merayakan bersenang-senang di luar kota sana. Nabi Nabi Allah Ibrahim tidak bisa ikut. Beliau mengatakan ini sakim. Saya sakit. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam datang ke tempat ibadah mereka. Didapati di sana patung-patung yang sangat banyak. Berhala-berhala yang sangat banyak ada yang kecil, banyak yang kecil, ada yang paling besar di kalangan mereka, di kalangan berhala tadi itu. Maka beliau pun menghancurkan berhala tadi. Hancur berserakan. Hancur berkeping-keping. Dan dengan sengaja beliau membiarkan yang paling besar dari berhala, tadi tidak dihancurkan maka ketika kaumnya dengan penguasanya ketika itu pulang dari bersenang-senangnya datang ke tempat ibadah mereka, mereka terbelalak. Kaget melihat sesembahan-sesembahan mereka hancur berkeping-keping. Maka mereka mencari tahu siapa gerangan yang berbuat seperti ini, yang berbuat zalim seperti ini, siapa? Akhirnya dia mengatakan ada seorang fata yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda di sini, mereka menyebutnya disebut dengan nama Ibrahim, ada Ibrahim, mungkin dia itu orangnya. Maka akhirnya Nabiullah Ibrahim as dipanggil di depan masa. Di depan halayak ramai. Kemudian ditanya langsung sama penguasanya. Apakah engkau wahai Ibrahim yang, yang berbuat demikian? Menghancurkan berhala-berhala kami? Maka Nabi Ibrahim menyatakan, Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Lo yang berbuat itu bukan eh, yang berbuat demikian itu yang gedenya ini. Berhala yang paling besar ini yang berbuat demikian menghancurkan semua yang ada ini. Nabi, eh, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, tanya sama dia itu. Tanya sama berhala yang besar itu. ingkianu yang tikun, kalau mereka itu bisa berbicara. Maka dengan jawaban yang seperti itu, akhirnya masyarakat yang hadir ketika itu langsung sedikit kaget dan terbelalak, terbuka otaknya, terbuka pikirannya, mereka baru sadar dan dengan tanpa ragu mereka benarnya mengatakan waqad alimta dan kamu telah tahu wahai Nabi Allah Ibrahim maha ulai yang tiqun mereka mereka nggak bisa berbicara Hah? Dengan pertanyaan tadi dari Nabi Allah Ibrahim. Mereka langsung tersentak. Dan langsung ngerti. Mereka berhala yang yang nggak bisa berbuat apa-apa. Dan mengatakan dan kau tahu tahu sendiri wahai, wahai Ibrahim. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan tegas mengingatkan mereka ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun apakah kalian wahai kaumku beribadah kepada sesuatu yang kau pahat sendiri sesuatu yang kau bikin sendiri patung-patung bati kamu yang bikin sendiri kamu kamu ibadahi padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan yang menciptakan amal-amal kalian ila akhir kisah sampai akhir kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Ibrahim Salatu wassalam yang menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Ibrahim Salatu wassalam betul-betul mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ibadah kepada kaumnya. Naam, dan demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para rasul dan para nabi, sebagai nabi yang terakhir. Beliau segenap waktunya dihabiskan, dicurahkan untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan ibadah, menjelaskan kepada kaum musyrikin Quraisy ketika itu bahwasannya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan beliau mengecam tindakan mereka beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala, Uzza, Manat, Hubal, Lata, dan yang semisalnya. Dan itu masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin yang membaca sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa-masa dakwahnya, beliau betul-betul menyampaikan dengan tegas tentang masalah ini. Dan bahkan dari awal dakwah beliau sampai akhir dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai dan mengakhiri dakwahnya dengan tauhid, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Sehingga itu semuanya merupakan penjabaran uraian dari ayat ini tadi yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang rasul dan mereka semuanya menyerukan satu dakwah, satu ajakan, satu seruan. Inilah permulaan dakwah mereka dan inilah tujuan akhir dakwah mereka yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi tauhid-tauhid yang ada. Nah, maka demikian pula seharusnya dakwah-dakwah Islamiyah yang dikembangkan di setiap zaman, di setiap masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus betul-betul perhatian dengan yang namanya tauhid. Mendidik, mentarbiah kaum muslimin dengan tauhid yang benar, dengan ibadah yang sahihah, yang, yang sahih, dengan akidah yang murni, dan memberantas kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran yang ada pada mereka. Dan inilah dakwahnya salafun salih. Rahimahumullah ta'ala dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam, para ulama setelah mereka generasi demi generasi sampai zaman sekarang ini. Dan insya Allah sampai yaumul qiyamah nanti. Dakwah mereka ialah kepanjangan tangan dari dakwahnya para nabi dan para rasul menyerukan masalah tauhid, menyerukan perkara ibadah, menyerukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberantas kesyirikan, memberantas kekufuran, memberantas segala macam bentuk kebid'ahan. Sehingga dakwah mereka barokah. Dakwah mereka yang paling kokoh. Dakwah mereka yang benar dakwah mereka yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah seluruh para bintang para Rasul sebelum beliau. Sehingga semua dakwah, semua seruan yang tidak didasari, tidak dilandasi oleh prinsip mulia seperti ini, maka sangat dikhawatirkan sekali akan jauh menyimpang dari bimbingan dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. dan bahkan kita bisa menilai penyimpangan suatu dakwah, penyimpangan suatu jamaah, penyimpangan suatu kelompok dari sisi ini. Kalau mereka dasar pijakannya ialah tauhid. Permulaan dakwahnya ialah tauhid. Tujuan akhir dakwahnya ialah tauhid. Maka itu dakwah yang tepat, dakwah yang benar. Tapi kalau kita melihat sebuah seruan, sebuah ajakan, sebuah dakwah, sebuah kelompok, sebuah jamaah yang mengeluh-elukan perkara lain selain ini, yang memulai dakwahnya dengan politik atau yang memulai dakwahnya atau tujuan akhir dakwahnya untuk mendirikan negara Islam atau yang semisalnya ini pertanda dan bukti yang menunjukkan bahwasannya dakwah satu ini jamaah yang satu ini jauh menyimpang dari bimbingannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kemudian sebagai faedah bahwasanya kalimat ummah kalimat ummatun seperti yang berkata dalam ayat ini walaqad ba'atsna fi kulli ummatin kalimat ummah dalam Al-Qur'anul Karim ini memiliki beberapa makna. Kalimat ummat dalam Al-Qur'anul Karim memiliki beberapa makna. Yang pertama ialah sekelompok um, oh, sekelompok orang umat diartikan sejumlah sekelompok orang seperti yang tersebut dalam ayat ini yang sedang kita bahas sekarang ini walaqad ba'atsna fi kulli ummah dan sungguh kami telah mengutus para setiap umat yakni setiap kelompok orang sejumlah orang seorang rasul. Sehingga makna yang pertama, umat diartikan sejumlah orang, sekelompok orang. Makna yang kedua, umat diartikan sebagai imam, pemimpin. Umat diartikan sebagai pemimpin, imam. Seperti yang tersebut dalam surat An-Nahl ayat 120 Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Nabi Allah Ibrahim Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah al-ayah Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim beliau dulu ia seorang ummah seorang umat yakni seorang imam seorang pemimpin, seorang panutan, seorang yang mengajari kebaikan kepada masyarakatnya. Itu maknanya. Sehingga kalimat umat di sini dimaknakan dengan pemimpin, imam, panutan, dan yang semisalnya. Mana yang ketiga? Umat diartikan dengan agama, milah milah agama. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran, dalam surat Zuhruf, az zuhruf ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang argumentasinya kaum musyrikin ketika membantah dakwahnya para rasul dan para nabi argumentasi taklid membebek kepada moyang-moyang mereka. Allah menyatakan tentang mereka ini, Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami, kata mereka kaum musyrikin, sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami, bapak-bapak kami, di atas umat. Maksudnya di atas agama, di atas sebuah kepercayaan, di atas aliran tertentu. Wa inna ala asarihim muqtadun dan kami hanya ikut saja, bebek saja dengan peninggalan-peninggalan mereka. Sini kalimat umat di sini diartikan dengan agama. Mereka mendapati bapak mereka di atas sebuah agama, sebuah aliran sebuah kepercayaan, sebuah pemahaman, dan mereka pun hanya ikut-ikut saja membebek kepada mbah-mbah mereka tadi. Makna yang keempat, umat diartikan dengan zaman, waktu. Seperti yang tersebut dalam surat Yusuf, ayat yang ke-45. Ketika Allah menceritakan dua orang yang dimasukkan penjara bersama dengan Nabi Allah Yusuf ketika itu alaihissalam. Ketika itu ada, ada dua orang tadi, temannya Yusuf tadi, mimpi. Yang satu bermimpi memeras homer Membikin minuman homer Yang satu lagi mimpi melihat ada burung yang makan roti di atas kepalanya. Maka ditawilkan ditakbir oleh Nabi Yusuf. Yang pertama, takwilnya ialah dia memberi minum kepada rajanya. Artinya dia akan selamat dari hukumannya. Sementara yang kedua akan dibunuh dan salib. Dibunuh, disalib, kemudian kepalanya dia dimakan sama burung. Artinya yang kedua ini nggak selamat bakal dihukum mati oleh, penguasanya. Maka Nabi Allah Yusuf mengingatkan kepada orang yang beliau anggap bakal selamat supaya mengingatkan menyebut nama Nabi Yusuf di tengah-tengah raja supaya juga disinggung dikeluarkan Nabi Yusuf ini sampai dikisahkan panjang tentang kisahnya apa namanya raja tersebut sampai raja tadi mimpi melihat mimpi yang aneh baru setelah itu temannya Yusuf yang selamat tadi itu ingat. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran tentang orang satu ini. Setelah ayat yang panjang, Allah mengatakan, Waddakara ba'da ummah. Waddakara ba'da ummatin. Dan dia pun teringat. Orang tadi itu teringat. Akan Yusuf temannya dia sepenjara. Ingat ba'da ummah, setelah umat. Maksudnya setelah waktu yang lama. Ba'da zaman, ba'da fatrah. Setelah waktu yang lama, sekian lama. Baru dia ingat. Nabi Allah Yusuf AS. Maka akhirnya dia pun mengatakan kepada para raja. nah ini makna umat. Makna-makna umat yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Yang satu mengandung makna sejumlah orang. Yang kedua mengandung makna imam, pemimpin, panutan. Yang ketiga mengandung makna agama, faham, aliran. Yang keempat mengandung makna waktu zaman. Masya Allah. Faedah yang berikutnya. Menjelaskan tentang hikmah diutusnya para rasul. Apa hikmah di balik itu? Hikmah yang pertama ialah untuk mendakwahkan tauhid. Mereka diutus untuk mendakwahkan tauhid, ibadah kepada Allah semata. Memberantas kesyirikan. Hikmah yang kedua ialah dalam rangka untuk iqamatul hujjah. Dalam rangka untuk menegakkan hujjah Allah atas makhluknya. Sehingga nanti makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya lagi alasan, tidak bisa mengelak ketika diputuskan perkara mereka nanti di umur kiamah dengan diutusnya para rasul tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa 165 Allah mengatakan rusulan Mubashirin wa mudhirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul An-Nisa 165 165 Allah mengatakan dan para rasul yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada lagi alasan bagi orang-orang atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tadi. yakni supaya masyarakat yang ada, umat manusia yang ada ini enggak lagi punya alasan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tadi itu. Sehingga fungsi diutusnya para rasul ialah iqamatul hujjah dalam rangka untuk menegakkan hujah atas umat manusia ini. Hikmah yang ketiga ialah dalam rangka untuk menebar rahmat, menyebarkan rahmat untuk alam semesta ini. Hikmah diutusnya para Rasul untuk menyebarkan, menebarkan rahmat untuk alam semesta ini. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Masya Allah. Naam. Ini adalah hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Hikmah yang azimah. Hikmah yang sangat besar sekali. Yang menunjukkan justru hajat kita, kebutuhan kita kepada para rasul. Itu lebih urgen, lebih penting daripada kebutuhan kita kepada dunia atau bahkan kepada yang lain-lainnya. Nah. Kemudian faedah yang terakhir ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjauhi yang namanya tauhid. Apa tauhid itu perlu juga difahami. Tauhid itu disebutkan artinya ala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan yang namanya tauhid ialah segala sesuatu yang membuat umat manusia ini segala sesuatu yang membuat umat manusia ini melampaui batas. sesuatu yang membuat umat manusia ini melampaui batas. Melampaui batasannya. Sesuatu itu dalam bentuk matbu' orang yang diikuti atau ma'bud sesuatu yang disembah atau muta' sesuatu seorang yang ditaati. Itu yang namanya takut. Sehingga takut itu ialah semua yang diikuti atau yang disembah atau yang ditaati yang membuat umat manusia itu melampaui batasan-batasannya. Enam. Dan ini tentunya kalau orang tadi yang diikuti, yang taati yang diibadahi itu ridha dengan perbuatan tadi. Meridainya. Yang diikuti seperti para ulama usu, ulama-ulama yang jelek yang jahat, tukang sihir, dukun-dukun, tukang santet dan yang semisalnya yang diikuti. Mereka semua ya tauhid, tauhid yang diibadai, ma'bud yang diibadai seperti berhala, patung-patung, arca-arca, kuburan-kuburan dan yang semisalnya. Yang ditaati contoh yang ditaati ya seperti para penguasa. Para penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Mereka semua ialah tauhid, tohut kalau memang mereka meridai tindakan tadi. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi semua jenis tohut, Baik tohut dalam bentuk matbu' yang diikuti tukang sihir, dukun, tukang ramal, tukang santet, ulama-ulama jahat atau dalam bentuk ma'bud yang diibadai, patung-patung, berhala arca, kuburan, pohon keramat, bentuk rahmat dan semisalnya atau dalam bentuk muta' yang ditaati yaitu para pemerintah, pemerintah para penguasa-penguasa yang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan masyarakatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita diperintahkan untuk menjauhi tauhid-tauhid tadi. Nah, Ini perkara-perkara yang perlu disampaikan pada pembahasan ayat yang mulia ini An-Nahl 36 Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu taghut Sekali lagi ayat ini menggambarkan pada kita tentang dakwah para nabi dan para rasul yang betul-betul mengedepankan yang namanya tauhid, memberantas yang namanya kesyirikan. Dan inilah langkah awal dakwah mereka dan ini pula tujuan dakwah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian saja dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan kembali dengan ayat yang berikutnya pula. Walhamdulillah. Jika ada pertanyaan persilakan ada waktu sedikit. Bila seorang istri diberi hadiah oleh suami seperti baju misalnya maka apakah si istri harus izin suami bila ingin menghadiahkan baju tersebut pada orang lain. Kalau akadnya dalam bentuk hadiah, ngasih hadiah, betul-betul ngasih hadiah kepada sang istri, maka barang tersebut ialah milik sang istri. Milik sang istri. Maka sang istri itu punya hak untuk mengolahnya dan mengaturnya, mengurusnya sang suami tidak diperbolehkan untuk menarik ulang hadiahnya. Itu larangan keras dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas dan yang lainnya dengan syarat yang sahih. Dan juga disebutkan dalam hadisnya Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya seseorang yang menarik lagi hadiahnya itu diibaratkan seperti anjing yang muntah, kemudian dia menjilati muntahnya sendiri. Dikecualikan dalam riwayat yang lainnya, pemberian orang tua kepada anaknya. Orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, itu boleh tarik lagi. Nah, sehingga yang perlu difahami di sini, kalau seorang suami memberikan hadiah, hadiah, ini hadiah untuk istrinya, maka itu haknya sang, sang, sang istri. Miliknya sang istri. Nah, maka sang istri itu bisa apa namanya mengolahnya, mengurusnya, mengaturnya sekendah hati dia. Sekehendak hati dia. Nah, kecuali kalau sang suami menginginkan hadiah tersebut jangan dikasihkan sama orang lain, ya, kenang-kenangan misalkan pesan istri disuruh dia sendiri yang make atau yang semisalnya maka itu tentunya sang istri harus menjaga keinginan sang suami menjaga perasaan sang suami maka kalau demikian kondisinya maka sang istri harus izin kepada sang suami kalau memang memberikan enak memberikan baju tadi misalkan kepada orang lain untuk hal apakah seorang istri harus izin para sang suami? Tapi di antara perkara-perkara yang harus izin sama sang suami ialah misalkan sang istri hendak bersodakoh, berinfak dari hartanya sang suami. Tamam? Seorang istri hendak sodakoh atau hendak infak dari hartanya sang suami. Maka harus izin dengan sang suami. Harus izin. Kecuali kalau sang istri tahu suaminya itu riba atau malah mendukung ketika sang istri itu bersodakoh atau berinfak misalkan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, kalau sang istri tahu kondisi seperti itu, suaminya senang kalau istrinya sodakoh, maka sang istri tidak mengapa Bahkan tanpa izin untuk bersedekah atau berinfak, menginfakkan harta sang suami. Itu pun dengan syarat bil ma'ruf. Menginfakkan atau mensedekahkan harta sang suami yang dengan cara yang baik dan tidak sampai membahayakan sang suaminya. Maka sang suami dapat pahala. Kemudian yang menyimpan barang tadi kalau memang di gudang dapat pahala. Kemudian sang istri dapat pahala dari amalan infak dan sedekah tadi itu. Adahu. Sehingga untuk perkara izin, perizinan, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan sang suami. Adapun kalau itu e, miliknya sang istri sendiri, maka tidak nggak ada kewajiban untuk izin para sang suami. Namun dianjurkan untuk musyawarah dengan sang suami supaya betul-betul tepat peletakan perkara-perkara tadi. Ini seperti yang dilakukan di antaranya oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah SAW. Beliau memiliki seorang budak, maka budak itu dibebaskan oleh Ummu Salamah. Dan dalam riwayat itu, riwayat Muslim itu tidak disebutkan Ummu Salamah izin kepada Rasulullah SAW namun Rasulullah mengatakan, ya Umar Salamah, kalau seandainya budak tadi itu kamu kasihkan kepada kerabat kamu, kepada familimu, itu tentunya lebih baik lagi. Menunjukkan bahwasanya ada perlunya, ada perlunya apa namanya memberitahu sang suami, musyawarah dengan dia, kira-kira tepatnya untuk siapa, sehingga betul-betul barang tadi itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Cukup ya dengan lucu. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakawabihamdik, wa bihamdik an la ilaha anta astaghfirullah wa atubu ilaih.